بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداه أما بعد Kepada semua kawan-kawan, ikhwan dan akhwat, sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari depan di minggu depan ada hari Arba'in. Karena itu saya beberapa menit mau berbicara tentang hari itu. Kemudian insya Allah kita masuk di surah Al-Buruj. Kalau kita membuka jilid ke-14 buku Wasailu Syiah ada suatu bab bernama babu تأكد استحباب زيارة الحسين يوم الأربعين من مقتله وهو يوم العشرين من صفر berarti itulah bab untuk ya, apa sebahagian riwayat yang uh, menekankan masalah ziarat Abu Abdullah al Hussein pada hari Arba'in. Hari Arba'in sejak waktu yang Abu Abdullah al Hussein syahid di tragedi Karbala. Berarti empat puluh hari yang lewat itulah namanya arba'in itu. Wahuwa yaumul isrin hari ke-20 bulan safar. Ada sebagian riwayat yang apa diriwayatkan buku tersebut dan seperti itu ada di eh, apa buku-buku lain juga seperti riwayat tersebut. مثال نییە شێخ تووسی یانمە ریوایەت کان دی بوكونيا مصباح المتهجد ويستحب زيارته فيه وهو زيارة الأربعين دان عدد ببرط الروايات تنتن زيارة الأربعين أنت أبو عبد الله الحسين ثلاثة الرواية ينتر كنال رواية إمام حسن عسكري عليه الصلاة والسلام باليوم برسالة علامات المؤمن خمس تاندا تاندا أوران أوران ين بر إيمان إتله لما تاندا مقصود نيا إيمان دان أوران ين بر إيمان دي رواية رواية أهل البيت بكان أوران إسلام بكان Orang beriman maksudnya orang Syiah. Orang beriman orang yang percaya Ahlul Bait dan mengikuti Ahlul Bait. Itulah maksudnya orang yang beriman, orang mukmin itu mereka lah saja. Beliau melanjutkan alamatul mukmin khams, lima tanda untuk orang mukmin. Yang pertama, 51 rakaat salat per hari. Setiap hari orang mukmin, orang yang mengikuti ahlul bait mendirikan salat. Berapa rakaat? 51. Apakah semuanya wajib? Tidak. Sebahagian ukuran tersebut adalah wajib adalah 17 rakaat wajib yang itulah faridah salat subuh, salat duhur, asar, maghrib dan isya. 17 rakaat. Dan selain itu adalah nafilah. Itulah mustahab itu. Yang sunnah. Nafilah itu walaupun di riwayat itu salah satu tanda orang syiah tetapi itulah dorongan untuk kita. Yang kita insya Allah menambah nafilah di perbuatan-perbuatan kita. Di amal kita. Menambah. Misalnya, kalau sulit, kalau seorang jauh dari nafilah. Walaupun satu rakaat, dua rakaat. Beberapa rakaat, insya Allah tambah. Di amalnya. Dan betapa baik orang itu mulai dari sebahagian apa nafilah yang penting di antara semua nafilah, khususnya nafilat malam, nafilatul lail. Wa al lail fatahajjat itulah tentang masalah apa salatul lail, salat malam. Dan eh, apa ukurannya berapa rakaat? Eh, apa delapan delapan rakaat itu dengan niat apa salatul lain dua rakaat salat syafa atau syafa dan satu rakaat selanjutnya itulah witir atau witir dan itulah salat lain dan eh, yang penting selanjutnya salat nafilah untuk subuh. Salat pagi. Dan itulah dua rakaat saja sebelumnya salat subuh. Dua rakaat kemudian salat subuh. Itulah dengan niat nafilah subuh. Dan yang penting salat wutairah. Nafilah wutairah itu. Wutairah itu dengan keadaan duduk. Kita apa duduk dan Eh, salat nafilah itu salat nafilah dua rakaat saja. Dan itulah nafilah untuk salat apa? Salat apa? Isya, apa salat isya. Seterusnya salat isya kita mutairah, nafilah mutairah. Berarti semua nafilah itu penting, tapi nafilah-nafilah tersebut kita itu lebih penting dibandingkan dengan nafilah-nafilah lain. Itulah tanda pertama. Tanda kedua, adalah apa cincin di tangan kanan, bukan kiri. Tangan kanan salah satu tanda orang mukmin, orang Syiah. Yang ketiga, apa ta'at ta'firul jabin, ta'firul jabin. Maksudnya orang Syiah itu sujud atas torba. Bukan apa permadani, bukan apa kar karpet seperti itu atau keramik itu tidak boleh. Kalau seorang sujud atas kain tidak berbeza untuk orang tersebut. Orang itu pasti oh, bukan orang Syiah. Orang Syiah itu sujud atas tanah dan semua apa-apa yang asalnya dari tanah. Seperti daun, seperti kayu, seperti kertas, tapi sebagian kertas mungkin bukan dari tanah. Itulah tanda ketiga. Tanda apa keempat adalah al-jahru bi bismillahirrahmanirrahim. Al-jahr. Jahar. Suaranya jahar. Pada waktu yang kita mulai surat Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kita jahat. berarti menjelaskan meninggikan suara pada waktu yang kita apa membaca kata basmalah itu bismillahirrahmanirrahim berarti dengan basmalah itu kita melawan dan apa mengingkari perbuatan orang-orang Wahabi. Karena ikhwanuna ahlus sunnah wal jamaah juga eh, kebanyakan mereka jahat. Tapi orang-orang wahabi itu menyembunyikan suara. Dan kadang-kadang mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. dengan kata itu membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bahagian untuk salat, untuk surat Al-Fatihah. Itulah keyakinan kita. Karena itu kita menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat ayat pertama surat Al-Fatihah. Itulah keyakinan kita dan jahar bismillahirrahmanirrahim tanda keempat kan tanda terakhir adalah ziaratul arba'in ziaratul arba'in mungkin sebagian orang berpikir ziaratul arba'in kita harus berjalan menuju kuburan Abu Abdullah Hussein walaupun itulah sunnah itulah mustahab itulah penting sebagian tanda penting khususnya di zaman ini tetapi maksudnya riwayat-riwayat itu ziaratul awan. Kita menziarahi Abu Abdullah Hussein pada hari tersebut. Walaupun dari tempat jauh. Walaupun dari Indonesia, Malaysia, Iran. Walaupun sekarang apa uh, sudah tertutup perjalanan semua jalan menuju Abu Abdullah Hussein sekarang untuk karena apa virus ini COVID. Walaupun begitu, kita menziarahi Abu Abdullah Hussein dan yang apa sunnah yang mustahab itu waktunya hampir zuhur kita uh, membaca ziarat Al-Arba'in yang ada ziarat itu di Mafatih Al-Jinan. Semoga kita insya Allah dengan ziarah itu, dengan apa uh, salam dan tahiyat kita kepada Abu Abdullah Al-Husain, menambah ma'rifat kita kepada beliau dan mendapatkan syafaat beliau insya Allah untuk kita sekeluarga sama semua kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita insya Allah dengan niat salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Ada beberapa riwayat lain, tapi riwayat penting riwayat Imam Hasan Askari tentang hadis al-arba'in. Kita niat apa pahala majlis ini kepada Imam Jawad alaihi salatu wassalam Imam kesembilan bersama ibunya yang bernama Sabikah itu. Namanya ibu Imam Jawa Sabikah. Atau Khayzaran. Khayzaran ber, apa gelar yang uh, sudah uh, apa diberi uh, Imam Ridha alaihi wassalam kepada istrinya Sabikah. Dan eh, ada di riwayat Sabikah itu salah satu keturunan Maria Qibtiyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maria Qibtiyah, keturunannya adalah Sabikah itu. Dan kita menghormati beliau dan meningkat beliau sama Imam Jawad dan anaknya Imam Jawad alaihi salatu wassalam. Semoga syafaat mereka insyaAllah sampaikan kepada kita semua. InsyaAllah. Dan kita mulai majlis ini dengan doa untuk kesehatan Imam Zaman, kemudian surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم <clears throat> Dengan niat itu kita membaca beberapa ayat surat Al-Buruj. <clears throat> Walaupun waktu kita eh, apa sedikit beberapa menit, mungkin hampir 30 menit, kita insya Allah menjelaskan sebahagian ayat saja. Tapi kita membaca ayat-ayat selanjutnya insya Allah sampai ayat insya Allah sembilan. Ayat sembilan insya Allah kita membacanya. Walaupun mungkin kebanyakan tafsirnya dan penjelasannya insya Allah untuk masa depan.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 Maksudnya hari kiamat, hari pembalasan. Wasahidin wa mashud. Demi yang menjadi saksi dan yang dipersaksikan. Tentang surat Al-Buruj, ada sebagian fadilah kemuliaan yang ada di riwayat. Misalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda barang siapa yang membaca surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan menyelamatkan hambanya dari sebahagian kesulitan dunia dan dari ketakutan dunia keselamatan riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itulah hiris, hiris dari ketakutan, dari kesulitan dunia. Ada riwayat lain, seorang, setiap orang yang membacanya surat Al-Furuj dalam salat, dalam salat wajib. Itulah riwayatnya dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. dalam apa mahsyar hari kiamat pada hari kiamat dan semua posisinya apa hisab pada hari kiamat orang itu sama para nabi para rasul dan para orang-orang salih berarti orang yang membacanya surat al-buruj dalam salat wajib orang itu sebenarnya bersama anbiya dan ausia dan orang-orang salih. Mereka bagaimana mereka lewat dari posisi itu, posisi hesab, tempat hesab itu dengan apa sederhana, dengan ketenangan. Orang yang membacanya dalam salat, orang itu dengan dengan tenang, dengan sederhana, dengan apa mudah. Orang itu juga lewat dari tempat tersebut. Ada riwayat dari Rasulullah, riwayat lagi. Seperti riwayat itu banyak. Uh, ah, yang siapapun yang membaca surat Al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala yang besar. Sebesar pahala itu, pahala itu sebesar apa? Eh, sepuluh kali lipat pahala hari Jumat dan hari Arafah itu. Itu riwayatnya dari Rasulullah. Berarti semuanya riwayat-riwayat tersebut mendorong kita. Dorongan untuk kita yang kita membaca surat Al-Buruj. Dan memperhatikan maknanya. Bukan khusus ayat-ayat. Walaupun ayat-ayat itu lahirnya juga berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudnya riwayat itu kita memerhatikan apa maknanya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Buruj, surat apa ke-70 ke-27 surat yang diturun atas Rasulullah. Secara teratur kalau kita mau menghitung surat-surat Al-Quran, eh, surat Al-Alaq, terus surat ke-27 adalah surat Al-Buruj. Dan surat Al-Buruj surat Makkiyah. Dan seterusnya surat Al-Shamsi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya atas Rasulullah. Dan tujuannya surat Al-Buruj untuk memperkuatkan. Memperkuatkan apa? Memperkuatkan uh, semangat orang-orang mukmin pada waktu yang mereka takut, mereka sedih, mereka sudah disaksikan ah, uh, eh, uh, apa disiksakan orang-orang dolim Allah subhanahu wa ta'ala mau memperkuatkan niat mereka, memperkuatkan iman mereka dengan surat Al-Buruj. Dan ada sebahagian riwayat yang mengatakan surat Al-Buruj itu eh, seterusnya hijrah orang-orang mukmin sebahagian orang mukmin yang pindah menuju uh, apa Habasah itu Ethiopia. Dengan ketua mereka siapa? Ketua mereka Ja'far bin Abi Talib. Saudaranya Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihissalatu wassalam sebagai ketua mereka. Mereka satu kelompok yang apa pergi ke Ethiopia untuk jauh dari semua kedaliman orang-orang musyrik Mekah. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Buruj untuk memperkuatkan iman orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Dan ada sebagian riwayat yang apa menjelaskan surat uh, Buruj itu dari apa salah satu surat mufassalat itu. Mufassalat itu ada ada surah surah pendek yang uh, apa terpisah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita uh, melihat juz terakhir Al-Quran, apa jumlahnya berapa surat? 37 surat terletak di sur, juz terakhir. Dan semuanya pendek dan di antaranya ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 37 Bismillahirrahmanirrahim. Namanya sudah terjadi di sebagian riwayat surat mufassalat itu. Selain itu ada apa tewal, sab tewal yang kedua adalah me'in, yang ketiga masani dan terakhir mufassalat. Dan di riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepadaku apa sab etewal sab etewal berarti surat-surat panjang. Surat-surat panjang itu seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah itu sab etewal Tujuh surat yang panjang. Keduanya adalah surat Al-Mi'in. Surat Al-Mi'in. Surat Al-Mi'in berarti surat yang lebih ayatnya dari 100 ayat. Yang ketiga adalah masani itu. Masani itu di bawah 100 ayat. Yang terakhir adalah mufassalat itu. Mufassalat itu yang pendek-pendek. Maksudnya juz terakhir. Itulah salah satu surat Al-Mufassalat. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama bersabda, berfirman, wassama'i dzatil buruj. Berarti di tiga ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sebahagian makhluknya. Wassama. Berarti demi langit. Bersumpah dengan langit. Kenapa? Karena salah satu makhluknya yang luar biasa adalah langit kalau kita berpikir sudah lewat dari penciptaan Nabi Adam. Sudah lewat berapa tahun? Hampir hampir 8 ribu tahun sudah lewat dari Nabi Adam. Sampai sekarang. Sekarang kita apa memperkenalkan diri kita sebagai orang yang maju. Tapi kemajuan sekarang bagaimana? Kita lihat beberapa bintang yang apa eh, gerakan mereka dan apa tempat posisi eh, bintang itu berapa kilometer mungkin beberapa miliar kilometer kalau kita menghitung apa eh, kilometer itu dengan kecepatan cahaya, kecepatan nur itu. Sangat jauh itu. Tapi semuanya adalah langit pertama. Langit pertama. Kita mempunyai tujuh langit Ada riwayat langit kedua lebih besar, langit ketiga lebih besar dari langit kedua. Langit terakhir bagaimana? Luar biasa. Di luar pikiran kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهِ Allah subhanahu wa ta'ala apa? Men menghiaskan apa? Langit dunia dengan bintang. Berarti bintang yang ada sekarang di kelihatan kita di langit, di dalam langit itu, penghiasan apa langit dunia saja. Langit pertama. Zayyanna sama dunia bimasabi. Itulah langit dunia. Tapi langit kedua bagaimana? Langit ketiga. Ilmu kita, kemajuan kita bagaimana? Sedikit sekali. Kurang sekali. Kalau kita membandingkan ilmu sekarang dengan ilmu akhirul zaman. Ada zaman yang Allah subhanahu wa ta'ala apa uh, menjelaskan imam terakhir akan muncul imam zaman akan muncul ada riwayat di sebagian riwayat apa dua bahagian ilmu sampai imam zaman sudah jelaskan umum manusia. Dan dua puluh lima bahagian lagi seterusnya muncul imam zaman akan dijelaskan itu. Berarti bahagian penting, bahagian besar ilmu seterusnya zaman muncul imam zaman akan di insya jelaskan untuk kita. Sebab sekarang ilmu kita apa sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kurang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit karena langit itu di pandangan semua manusia satu suasana, satu makhluk yang, yang luar biasa itu di luar pikiran kita, di luar akal kita. Allah Subhanahu wa taala menjadi satu gelar untuk langit itu. Gelar itu adalah Zatil Buruj. Langit itu yang mempunyai bintang. Buruj itu eh, kata burj di bahasa Arab maksudnya istana, maksudnya rumah satu raja aslinya. Dan di sebagian apa e, buku uh, yang menjelaskan burj itu adalah terjemahannya satu tempat yang jelas untuk kita. Yang jelas, yang ada di kelihatan kita. Itulah namanya burj tapi maksudnya kedua-duanya sama karena apa istana itu yang jelas berbeda dengan rumah-rumah biasa itu. Karena itu sebahagian rumah besar itu rumah besar di alam nyata kita menjadikan namanya board itu seperti menara itu menara itu yang panjang yang jelas untuk kita Itulah namanya borj itu. Dan eh, ada sebagian di apa eh, bahasa Arab mengatakan kepada penghiasan wanita yang dijelaskan untuk orang yang bukan uh, mahram, bukan muhrim atau mahram itu itulah namanya tabarruj. Itu sifatnya adalah tabarruj. Di uh, ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala melarang istri-istri Rasulullah dengan tabarruj itu. Waqarna itulah ayatnya terletak di surat apa Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman waqarna fi buyutikum ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى Wahai istri-istri Rasul. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada para istri Rasul. karna fi Jangan keluar dari rumah. Kita mengetahui sebahagian mereka sudah keluar dari rumah. Berarti mereka maksiat. Karena itu mereka bukan ahlul bait yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari maksiat. Kenapa? Karena sebagian mereka sudah keluar tidak menerima perkataan Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna fi buyutikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi tausiah kedua. tabarruj al تبرج al ula. Seperti orang-orang jahiliyah. Jangan menjelaskan apa penghiasanmu. Penghiasan kalian. Kepada umum, kepada umum manusia. Walaupun lahirnya kepada istri-istri Rasul. Tapi batinnya kepada semua wanita. Wanita mukminah Yang mereka harus mengontrol semua apa-apa yang mungkin menarik apa perhatian orang-orang yang bukan mahram. Itulah tausiah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa semua wanita. Keselamatan semua wanita. Iman semua wanita. Wanita mukminah harus mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol suaranya, mengontrol perjalanannya, mengontrol mungkin apa matanya, suaranya, apa dan semua perbuatan wanita mukminah harus dikontrol dirinya. Itulah tausiah Allah Subhanahu wa taala wala tabarrujna tabarrujal wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan karena itu kata burj dan buruj itu penjelasan. Penjelasan. Dan menjelaskan. Tapi diistilahkan kata borj itu maksudnya burjul falaki itu. Burjul falaki maksudnya apa? Maksudnya bintang-bintang di langit. Rasi bintang. Semua bintang yang mungkin satu apa kelompok bintang dengan bentuk apa binatang khusus, hewan khusus. Itulah di bahasa Arab istilahnya borjol falaki. Borjol falaki. Dan mungkin maksudnya begini, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wassamai dzatil burud maksudnya apa sebahagian kelompok bintang yang apa menjelaskan jalan untuk uh, orang-orang yang uh, dari satu tempat mau ke tempat lain. Berarti pada zaman dahulu mereka memperhatikan langit untuk uh, memilih satu jalan yang benar, lurus, menuju apa tujuannya. Mungkin maksudnya begitu. Terus والسماء ذات البروج واليوم الموعود demi hari yang dijanjikan. Maksudnya apa? Maksudnya hari kiamat. Yang dijanjikan oleh semua nabi, semua maksum, semua orang salih. Mereka berjanji. Sudah berjanji. Kalau kemungkinan kita harus memelihara. Kita harus hati-hati tentang masa depan. Salah satu, salah satu dalil alasan untuk orang-orang yang tidak percaya apa hari kiamat, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil masalah kemungkinan wujudnya apa hari kiamat. Kalau kita mengatakan kepada mereka mungkin, mungkin besok ada hari kiamat, mungkin satu persen saja. Kita harus hati-hati kita harus memperhatikan. Kita harus mempersediakan diri kita untuk hari tersebut. Kalau seorang gila mengatakan kepada kita, oh ada ketakutan, ada api di jalan itu. Kita hati-hati. Walaupun orang itu gila. Kita hati-hati. Karena itu kemungkinan, kemungkinan yang besar kemungkinan yang besar. Walaupun satu persen. Satu persen pikiran kita. Tapi itulah masalah yang besar. Itulah api. Api itu apa mungkin hasilnya bahaya. Bahaya untuk kita. Karena itu kita hati-hati. Itu hari kiamat. Mungkin hari kiamat itu ada. Orang kafir itu harus hati-hati. Oh, mungkin ada. Wal yaumil maw'ud Hari pembalasan itu yang dijanjikan oleh semua nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka memberi kabar kepada kita akan datang hari terakhir. Itulah itulah hari akhirat. Berarti semua maksud mereka adalah seterusnya dunia ini adalah dunia terakhir. Dunia lagi. Dunia lain. Apakah kehidupan kita di dunia ini saja? Tidak. Wal yaumil maulud. Terus, wasahidin wa mashhud demi syahid, demi masyhud. Syahid itu maksudnya yang menyaksi. Penyaksi itu syahid. Yang disaksikan wa masyhud. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan syahid, bersumpah dengan masyhud. Berarti empat sumpah adalah di surat ini. Maksudnya apa? Syahid dan masyhud para mufassir apa ada perpisahan di antara para mufassir. Hampir 30 tafsir adalah di tafsirnya syahid dan masyhud. Syahid dan masyhud. Tafsir pertama, syahid itu adalah Rasulullah. Dan masyhud itu adalah kiamat, hari ke akhirat. Syahid itu Rasulullah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 45. Ya ayuhan Nabi, wahai Rasul, inna arsalnaka syahidan. Inna, kami memutus engkau dengan apa kata syahid. Engkau syahid. Engkau menyaksikan semua amal orang-orang العين سموها مالوسيا سموها مخلوق مشهود ايتو هاري كابان هاري اخرات ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود سورة هود آية 101 الله سبحانه وتعالى من جلس كان سلاسات الصفات عنده حري قيامة إتو دقان مشهود حري إتو حري آخرات إتو أدلا حري مشهود ذلك يوم Ada beberapa tafsir. Saya mau menjelaskan beberapa tafsir saja. Yang penting. Yang kedua. sahid itu adalah apa? Adalah apa? Yang menyaksikan amal kita. Menyaksikan amal kita. Itulah sahid. Seperti seperti apa? seperti anggota-anggota tubuh manusia. Tangan manusia, kaki manusia, lisan manusia, mata manusia. Akan menyaksikan atas kita hari kiamat. Yaumat hashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bimakan kanu ya'malun. Berarti syahid itu adalah semua sesuatu yang menyaksikan atas kita. Dan masyhud itu adalah amal manusia. Manusia itu adalah masyhud. Amalnya masyhud. Salah satu penyaksi adalah apa bumi. Karena itu ada di riwayat kalau kita apa salat mustahab di sini besok misalnya di tempat lain. Karena salah satu tempat sesuatu yang menyaksikan atas kita adalah bumi tanah. Wasyahidin wa masyhud. Sahid itu adalah hari Jumat yang menyaksikan apa kumpulan orang-orang mukmin pada untuk salat Jumat itu. Dan masyhud itu adalah hari Arafah itu. Hari Arafah itu. Yang orang-orang haji di musim haji mereka ya, apa dalam hari itu menyaksikan hari itu hari itu disaksikan disaksikan semua orang haji itulah riwayat dari Rasulullah dan Imam Sadiq alaihissalam seperti riwayat itu banyak tapi saya dengan cepat beberapa riwayat lain Syahid itu adalah apa Idul Adha dan Mashhud itu hari Arafah. Syahid itu para malaikat, Mashhud itu adalah Quran. Syahid itu Hajarul Aswad dan Mashhud itu semua orang yang apa melihat Hajarul Aswad itu di musim haji. Dan seperti itu banyak. Misalnya di apa ayat-ayat pertama juz kedua kita lihat syahid itu adalah umat Islam dan masyhud itu adalah umat-umat lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, litakunu Kalian adalah apa? Penyaksi untuk umat-umat lain. Syuhada'a ala nas. Sahid itu adalah Rasulullah dan masyhud itu semua nabi selain Rasulullah. Wajibna bika ala haulai syahida. Itulah surat An-Nisa'i. Salah satu tafsirnya syahid itu adalah Rasulullah. Dan masyhud itu adalah Ali. Amiran Mu'minin. Ada sebahagian riwayat. Saya mau membaca beberapa riwayat. Waktu kita hampir selesai dengan, dengan beberapa riwayat insya Allah kita menyelesaikan majlis kita insya Allah nanti ya, minggu depan kita insya Allah masuk di Ashabul Ukhdud dan ceritanya Ashabul Ukhdud maksudnya siapa maksudnya kapan waktunya dan insya Allah kita menjelaskan dan khususnya dia, dia apa cerita itu Ashabul Ukhdud itu adalah salah satu salah satu saksi untuk kita yang kita menyaksikan untuk apa duka cita kita, untuk apa tangisan kita untuk Abu Abdullah Hussein. Salah satu tanda kita dan saksi kita adalah masalah dan cerita Ashabul Ukhdud. Kisahnya luar biasa. insyaallah kita menjelaskan dan uh, semua poinnya yang insyaallah penting untuk kita insyaallah minggu depan. Ada riwayat ada beberapa riwayat. Saya mau apa membaca beberapa riwayat tentang syahid dan masyhud. As-syahidu yaumul jumu'ah. Wal masyhudu yaumul arafah. Wal maw'udu yaumul qiyamah. Riwayat itu dari Imam Baqir dan Imam Sadiq alaihi wassalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyahidu yaumul Jumu'ah." Kenapa? Karena الجمعة تشهد على كل عامل بما عمل فيه. Jumat itu hari Jumat itu menyaksikan atas semua orang yang berbuat amal solih di hari tersebut. Jumat itu menyaksikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atas kita, amalan kita insyaAllah. Ada riwayat dari Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم أكثر أكثر أكثر الصلاة علي يوم الجمعة يوم الجمعة تنبه له صلاة dan salawat atasku pada hari Jumat. Kenapa? Fa'innahu يَوْمٌ mashhudun tashhaduhul malaika. Berarti penyaksi itu, syahid itu adalah malaikat. Dan Mashud itu adalah Jumat. Malaikat itu menyaksikan untuk apa? Untuk salat ala Muhammad dan Ali Muhammad. Kalau kita memperhatikan salah satu amal hari Jumat itu adalah salawat. Betapa baik kita meningkat orang-orang wafat, orang-orang yang tidak ada di antara kita. Khususnya di musibat ini, musibat sekarang. Banyak orang yang wafat. Kita, kita mereka. meningkatkan mereka pada hari Jumat dengan salawat. Walaupun satu salawat. Waktu kita, waktu itu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cukup. Itulah salawat yang pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadiah yang agung dari kita kepada mereka. أكثر الصلاة علي يوم الجمعة هذا رواية من الإمام صادق عليه الصلاة والسلام في قوله وشاهد ومشهود قال الإمام صادق عليه الصلاة والسلام هذا كان شاهد إتو النبي مشهود إتو أدله أمير المؤمنين در امام باقر علیه الصلاة والسلام رسول الله الشاهد علينا sahid itu adalah Rasulullah. Bima ballagna, ballagna anillah. Wa nahnu as-syuhada'u nas. Kami juga sahid. Berarti kalau Rasulullah syahid kita, kami juga masyhud. Tapi kami, itulah katanya Imam Baqir. Kami maksudnya semua ahlul bait. Kami juga syahid atas umat. Umat jadi masyhud. Dan امير المؤمنين إن این کتفر تراخیر سایا امیر المؤمنین می روایت کن دی خطبه نیا پده هری غدیر غدیر خون هذا يوم عظيم و ويوم شاهد ومشهود مشهود شاهد إتو ادر رسول الله مشهود إتو سيافة مشهود إتو ادله أمة اسلام yang mereka melihat kejadian itu, peristiwa itu yang Rasulullah menjadikan Amir al-Mu'minin sebagai wasilnya sebagai khalifahnya, apa seterus Rasulullah. Itulah riwayat. Seperti riwayat itu banyak. Saya sudah memilih beberapa riwayat saja dan beberapa tafsir tentang syahid dan masud Insya Allah nanti masa depan insya Allah kita insya Allah melanjutkan ayat-ayat selanjutnya insyaallah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukuran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas uh, jalasah pada malam ini. Jadi insyaAllah uh, kita buka ruang sesi soal jawab bagi sesiapa yang ada soalan bolehlah bertanyakan terus kepada Ustaz Sarbani ataupun menuliskan di ruangan chat dan insya-Allah anda boleh membacakannya. Ah, Ustaz Rabani, uh, ah, anak ada satu soalan. Ya, Ber, uh, berkenaan dengan uh, sekilas tentang hari Arba'in yang Ustaz jelaskan tadi. Uh, dalam lima tanda seorang mukmin itu, masing-masing uh, telah Ustaz jelaskan Tetapi bagaimana pula tentang uh, tanda kedua iaitu cincin di tangan kanan? Jadi persoalannya apakah kelebihan dengan memakai cincin seperti yang disarankan oleh Imam Askari? Terima kasih. Ya. M- mungkin salah satu apa eh, mas, eh, maksudnya Imam Hasan Askari mas, maksudnya kita memakai cincin. Khususnya sebahagian cincin yang misalnya cincin apa akik itu, cincin virus itu yang apa pahalanya besar khususnya berguna untuk kehidupan kita di dunia. Ada uh, salah satu tafsirnya begini dorongan untuk kita dan uh, mereka mau men, uh, mengatakan dan uh, apa uh, menjadikan dorongan untuk semua pengikutnya yang kita memakai cincin, khususnya cincin seperti akik, seperti batu-batu yang berpahala, khususnya dalam sholat. Itulah salah satu tafsirnya. Yang kedua, mungkin, mungkin karena sebahagian masalah itu memisahkan, memisahkan jalan pengikutnya Ahlul Bait dari jalan-jalan yang melawan Ahlul Bait atau memusuhi Ahlul Bait itu. Mungkin masalah kedua adalah di sini. Mungkin sebagian saya harus lihat dulu. Saya belum tahu. Dan karena kemungkinan itu. Mungkin Imam Hasan Askari maksudnya mau apa eh, apa memisahkan pengikutnya ahlul bait dari orang-orang yang bukan ahlul bait. Sebahagian mereka, sebahagian manusia yang tidak penting untuk mereka cincin di dalam apa e, tangan e, kanan atau kiri tidak berbeda untuk mereka. Tapi di e, apa di pandangan ahlul bait, di pandangan Imam Hasan Askari itu eh, sangat penting orang yang memakai cincin-cincin itu yang pertama di cincin apa di tangan kanan saja. Khususnya sebagian apa cincin yang eh, berpahala dalam salat itu. Mungkin maksudnya tafsir kedua, tapi itulah kekurangan ilmu saya yang saya eh, tidak tahu mungkin ada eh, satu masalah yang eh, apa Imam Hasan Askari mungkin apa menolak perkataan dan perbuatan mereka dengan apa hadis itu. Mungkin maksudnya itulah. Syukran Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Baik di sini ada satu lagi soalan Nah bacakan. Uh, pada hari Jumaat mana satu amalannya lebih afdal? Adakah dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran atau memperbanyakkan bacaan solawat? Kedua-duanya penting. Tapi salat salat itu atas Rasulullah salawat kita eh, yang luar biasa itu salawat itu ya, yang di riwayat itu adalah doa mustajab. Berarti kalau kita mau Eh, mengatakan salah satu doa yang mustajab itu apa? Adalah salawat. Salawat adalah doa mustajab. Karena itu di dalam kunut pada waktu yang kita mau berdoa. Betapa baik dan itulah mustahab itu, sunnah itu. Sebelumnya doa kita dan selanjutnya doa kita kita apa membaca salawat itu. Kenapa? Karena ada di riwayat itu. Allah subhanahu wa ta'ala merasa malu. Allah subhanahu wa ta'ala merasa malu yang menerima apa kalimat pertama doa kita dan kalimat terakhir doa kita dan meninggalkan setengahnya. Setengahnya itulah doa kita. Kita menambah salawat di awalnya dan akhirnya doa kita. Untuk apa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua doa kita. Dan di antara doa kita adalah apa pertolongan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di riwayat di hari Jumat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa aku itulah tentang salawat itu aku apa menghitung semua salawat atas atasku. Berarti hari Jumat itu salah satu amal adalah di hari Jumat pada hari Jumat yang ditentukan oleh sebagian riwayat itu adalah salawat. Walaupun Quran itu berpahala. Walaupun salat sunnah itu salat mustahab itu berpahala. Tapi salah satu amal yang terpilih sebagian riwayat itu salawat. Karena itu kita harus menambah salawat kita atas Rasulullah dan ahli Rasulullah. Dan betapa baik kita niat orang-orang wafat khusus di hari Jumat. Itulah tausiah saya kepada semua ikhwan. Kepada diri saya dulu. Dan kepada semua ikhwan. Uh, ada satu tafsir di apa eh, pertanyaan sebelumnya yang antum sudah bertanya kepada saya tentang apa cincin. Masalah itu mungkin maksudnya ah, sekarang saya ingat ah, masalah itu. Mungkin maksudnya kita niat. Niat. Apa cincin itu di tangan kanan. Berarti mungkin sebagian orang tidak berbeza untuk mereka cincin itu di tangan apa kanan, di tangan kiri, tidak berbeda untuk mereka. Tapi kalau kita niat itu, itulah tanda orang mukmin, orang yang pengikutnya ahlul bait. Karena itu kita memakai cincin di tangan kanan. Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari kita dengan niat tersebut. Mungkin maksudnya itu adalah niat kita dengan perbuatan itu. Walaupun kekurangan apa ilmu saya tentang masalah itu yang apakah ada satu kelompok yang melawan amalnya orang Syiah atau tidak ada eh, itulah kekurangan ilmu saya. Insya Allah nanti kalau ada saya mendapatkan satu misalnya teks satu apa sejarah tentang masalah itu, insya Allah saya akan memberitahu kepada antum insya Allah. Afan. Syukran Ustaz atas eh, penjelasan itu. Ada satu soalan di sini, Ana bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Di hadis tadi ada menyebut tentang kepentingan ziarah Arba'in. Adakah maksudnya ziarah waktu hari Arba'in atau bacaan ziarah Arba'in? Eh, kerana ziarah Ashura lebih banyak dianjurkan dibaca setiap hari dari ziarah Arba'in. Jadi di sini seolah kepentingan ziarah Ashura lebih dari eh, ziarahnya Arba'in. Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan? Syukran. Oke. Okay. Ada satu masalah. Kalau kita ada satu pertanyaan untuk menjelaskan masalah ini. Kalau kita menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begini, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Itulah namanya ziarah. Dan akan terhitung untuk kita ziarah. Karena itu kalau kita apa di tasyahud mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebenarnya kita menziarahi ya Rasulullah. Dan akan tertulis di buku amal kita sebagai satu ziarah walaupun dalam salat. Kepada Rasulullah. Kalau begitu kita harus pada waktu itu memperhatikan ziarah itu. Walaupun ziarah itu satu kalimat saja. Kita dengan niat. Dengan ya, ya ayuhan nabi. Aku mengucapkan salam kepadamu. Itulah eh, salah satu ziarah yang apa eh, maknanya insya Allah jelas untuk kita. Tapi pada waktu yang kita menziarahi apa kota Madinah. Duduk di hadapan kuburan Rasulullah ada ziarat yang apa eh, tertentu ziarat yang eh, ada riwayat khusus walaupun kita pada waktu itu mengucapkan salam dan salawat itulah ziarat tidak apa-apa tapi ziarat itu ziarat ma'thur ma'thur itu yang disampaikan ahlul bait kepada kita Ahlul bait itu di hadapan kuburan apa Rasulullah menziarahi Rasulullah dengan perkataan itu dengan apa ziarah itu caranya begitu hari Arba'in walaupun ziarat Asyura itu ziarat am ziarat umum ziarat yang luar biasa tapi hari Arba'in itu adalah para maksum dan semua imam menziarahi Aba Abdullah Al-Husain dengan ziarat tersebut pada hari tersebut. Dengan ziarah arba'in. Maksudnya Imam Hasan Askari di riwayat itu ziarat khusus yang di Mafatihul Jinan ada ziarat itu. Kita menziarahi Aba Abdullah Hussein dengan ziarat tersebut. Walaupun Mungkin seorang yang mungkin sulit untuk orang tersebut. Aku da dari sini, dari tempat jauh, mau menziarahi Abu Abdullah Lusin dengan kata yang apa uh, uh, terkenal itu Assalamu ala Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala aulad Husain wa ala ashabah. Menurut saya itulah insya Allah terima Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah insya Allah apa dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudnya riwayat itu adalah riwayat dan ziarah khusus hari tersebut yang ada di apa yang disampaikan Imam Hasan Askari dan disampaikan kita oleh sebagian maksum. Insyaallah itulah jelas insyaallah. Syukuran Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Uh, jadi sesiapa yang ada soalan mungkin uh, Mungkin kita boleh mengambil soalan terakhir. Ya, silahkan. Okay, uh, ah, baik. Uh, salam Ustaz. Di sini ada soalan. Uh, orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang syukur. Afwan, boleh diperjelaskan soalannya? Mungkin maksudnya begini. <laughs> Karena itulah apa perkataan beliau eh, tidak apa dunia soal persoalan. Tapi mungkin maksudnya <laughs> karena sebahagian orang kaya, sebahagian orang miskin. Yang mana yang baik itu kita harus memilih dari orang miskin dan orang kaya. Kedua-duanya karena semuanya ujian kita. Orang kaya, ujian mereka bagaimana? Ujian mereka syukur mereka harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala apa? menunggu syukur orang-orang kaya dan menunggu kesabaran orang-orang miskin. Itulah apa? Uh, ujian mereka, ujian orang-orang. Berarti mungkin satu orang miskin jadi orang api neraka. Padahal orang kaya itu orang surga. Dan mungkin terbalik. Orang kaya itu jadi seorang apa neraka dan orang miskin itu orang surga. Kedua-duanya mungkin kita harus memperhatikan ujian Allah Subhanahu wa taala di kehidupan diri kita. Sebahagian orang diuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan sebagian manusia dengan apa? Dengan uangnya diuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian orang dengan ilmunya diuji Allah subhanahu wa ta'ala. Orang, misalnya ulama, orang itu ulama yang besar. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala berbeza untuk orang tersebut dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena ujian itu sesuai ilmunya. Orang itu sombong atau orang itu khusyuk. Sebahagian orang misalnya, misalnya orang hakim. Ujian mereka berbeda dengan orang, orang biasa. Ujian mereka orang hakim. Keadilan mereka, hukum mereka. Apakah mereka adil atau tidak adil dengan untuk hukumnya. Berarti masalah itu yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita bagaimana kita sukses di ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya harus bersyukur. Syukur itu bukan lisan saja, bukan. Mungkin syukur itu dengan lisan, harus tambah orang itu harus memperhatikan orang-orang miskin juga. Harus memperhatikan orang-orang yatim juga. Berarti ujian orang tersebut, orang kaya itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Karena itu kebanyakan orang-orang kaya, kebanyakan mereka akan gagal di ujian Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakan mereka. Kita harus memperhatikan kalau Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita. Nikmat itu mungkin nikmat duniawi atau nikmat ma'nawi. Kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ma'nawi itu lebih besar dari, dari nikmat duniawi. Mungkin lahirnya orang itu miskin, tidak ada apa uang di misalnya di kehidupan tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi orang itu berikutnya ahlul bait. Orang itu nikmatnya besar di kehidupannya. Nikmat itu adalah kecintaan kepada ahlul bait. Tidak ada di apa mungkin di antara semua bangsa, semua manusia kecuali orang tersebut. Orang itu jadi orang surga. Berarti ujian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ada di kehidupan kita. Masalah yang penting kita harus sukses di ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa sukses. Kita senantiasa rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dan kita senantiasa syukur, lisan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu walaupun orang itu miskin, walaupun orang itu sabar, walaupun orang itu mungkin banyak kesulitan, banyak penyakit di kehidupannya, orang itu harus sabar, orang itu harus syukur, orang itu harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin pertanyaan bagi eh, eh, apa yang harus dilengkapi dengan apa penjelasan ini insyaallah afwan ya, syukuran Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi Uh, di sini ada soalan yang insya Allah terakhir. Adakah Ustaz uh, mau menjawab ataupun kita bawa soalan ini ke dalam grup WhatsApp? Ya, insya Allah. Saya sekarang apa eh, bisa menjawab. Silakan. Oke, okay, baik. Ah, baik. Di sini soalannya, salam Ustaz boleh berikan pencerahan zikir lisan dan zikir hati dalam kita membaca salawat yang banyak kita digalakkan baca zikir lisan dan zikir hati atau hanya zikir hati. Ada hmm, satu masalah. Kalau kita membaca Quran, ini soalannya penting, penting sekali kalau kita mau membaca Al-Quran, itulah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mendengar satu orang membaca Al-Quran, apakah benar kita juga membaca ayat itu? Tausiah Allah Subhanahu wa Ta'ala begini bahwa pada waktu yang antum ah, pernah mendengar satu orang yang membaca Al-Quran harus diam dan mendengar. Katanya istima. Kita harus beristima. Wa idha al Qur'an fastami'ulah. Kata fastami'ulah kita harus memperhatikan ayat itu. Itulah katanya Al-Quran. Ayatnya Al-Quran. Berarti kedua-duanya berfahala di sisi Allah. Dan tausiah Allah subhanahu wa ta'ala berbeda suatu waktu Allah Subhanahu wa taala memberi tausiah untuk pembacaan Al-Qur'an, kita mengaji. Yang kedua, kita mendengar. Kedua-duanya berpahala. Tetapi tentang doa itu, doa kita senantiasa harus membacanya. Walaupun di hati juga berpahala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kita zikir, kita doa itu dengan lisan. Kita harus menjelaskannya. Bukan maksudnya menjelaskannya dengan suara tinggi di antara umum. Kan? Maksudnya kita harus lisan, kita harus bergerak-gerak dengan doa tersebut. Dengan zikir tersebut. Berarti kita harus menjelaskan kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjelaskan masalah itu. Salawat itu salah satu doa. Salah satu doa yang luar biasa. Kita harus bersalawat kepada Allah Subhanahu kepada apa Rasulullah. Kita harus menjelaskan salawat itu. Kita harus menjelaskan salam dan salawat kepada Rasulullah dan kepada Ahlul Bait maksudnya dan di sebagian riwayat seorang seorang yang menjelaskan salawat itu salawat itu sebenarnya menjauhkan kemunafikan sifat kemunafikan mungkin masalah itu di sini dan sebagian orang tidak bersalawat salawat itu oh di hati saya itulah kemunafikan mungkin orang itu apa bohong kita menjelaskan salawat. Untuk apa? Untuk menjauhkan sifat itu. Kita bukan seorang munafik. Kita menjelaskan salawat. Berarti dengan niat itu. Dan seperti riwayat itu banyak di antara kita. Kita salawat dengan lisan. Walaupun di hati kita juga insya Allah berpahala. Hati kita juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat itu salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa baik kita menjelaskan dan menjaharkan salawat itu untuk apa? Untuk kebudayaan salawat. Berarti siapapun yang menjelaskan salawat sebenarnya orang itu menyebarkan kebudayaan salawat di antara orang-orang mukmin. Itulah hasilnya insyaallah. Syukuran Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Jadi kita, insya Allah Kelas kita berakhir uh, pada uh, pada saat ini. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, jadi Ustaz jika tidak keberatan bolehkah Ustaz membacakan doa sebagai penutup? Sadaqallahul aliyyul azim. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا بالقرآن اللهم سلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم احفظ وأيد علماءنا القرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شافعا وشفيعا وفي القبر مونسا وأنيسا وعلى الصراط نورا وذليلا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا وشفيقا بالقرآن اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين بالقرآن اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن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 Uh, InsyaAllah bagi para hadirin yang masih ada soalan, bolehlah tuliskan di dalam uh, grup WhatsApp dan insyaAllah uh, Ustaz Rabbani boleh meneliti dan untuk menjawabnya. Syukuran diucapkan kepada semua para hadirin juga kerana bersama hingga saat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama insyaAllah. Jadi kita tutup majlis pada malam ini dengan salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته